kepada yang belum tahu dan kepada umahat yang memiliki isi di rumah dikasih tahu mungkin kepada yang lainnya dan malam ini khairullah rahimakumullah alhamdulillah kita kedatangan tamu al Ustaz Abu Uthman Salah dari Banjarmasin dengan ikhwah Rafaldil dan insya Allah balaisa ini kita akan dengarkan tausiah dari eh, Al-Ustaz Abu Uthman Salam.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 Yang ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kecukupan dari segala sisi. Allah karuniakan banyak nikmat satu di antara nikmat yang sering dianggap itu adalah nikmat dan manusia merasa pantas mensyukurinya. Sebagian mereka menganggap itulah nikmat ialah ketika mendapati kenyamanan, ketenteraman hidup lalu mendapati kecukupan secara kebutuhan hidup untuk menunjang kehidupan ini. Disebutkan dalam satu hadis Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunia. Siapa orang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenteraman, keamanan pada dirinya. Hidup dalam keadaan ketika bangun pagi hari mendapati suasana aman, tenteram, tanpa ada kecemasan, tanpa ada kekhawatiran. Kemudian diberikan kesehatan jasmani. Lalu dia sudah memiliki bekal yang cukup untuk hari itu. Kebutuhan dirinya untuk hidup di hari itu sudah ada. Maka seakan-akan dia telah diberikan untuknya seluruh daripada dunia. Ini satu di antara nikmat yang bagi ahlu sunnah wal jamaah adalah anugerah yang amat sangat besar dan bagi kebanyakan manusia itulah yang mereka kejar itulah yang mereka cari dan itulah yang membuat mereka berusaha untuk meraih dengan segala apa yang mereka perjuangkan. Meski tingkatan kesyukuran, tingkatan rasa menikmati, tingkatan rasa mendapatkan anugerah itu amat sangat berbeda antara ahlu sunnah dengan mereka kebanyakan manusia. Tentu ini membuat kita semakin terpanggil untuk betul-betul menghayati sehingga mensyukuri anugerah-anugerah yang semacam ini. Hari demi hari dilewati dengan penuh ketenteraman, dengan penuh kecukupan, sehat jasmani, bahkan berusaha untuk memberikan nutrisi rohani agar terus sehat dan kuat di mana itu merupakan inti daripada kehidupan. Suatu aktivitas yang amat sangat perlu untuk disyukuri dan dipertahankan serta diupayakan terjaga keberadaannya dan ditingkatkan. Diupayakan di sana turun barokah yaitu kebaikan itu terus bertambah setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal kebaikan disyukuri dimanfaatkan untuk semakin taat kepada Allah akan mendatangkan tambahan sehingga kebaikan itu bertambah dan berkembang disitulah turun barokah itu semua adalah buah dari apa yang kita berharap satu hadis yang sering kita dengar bersama yang saya yakin antum semua lebih memahami lebih menguasai dan lebih menghafal hadis tersebut kita menyebutkan dalam rangka untuk istifadah bersama-sama khususnya saya pribadi Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah faqihkan dia, pahamkan dia. Diberikan taufik untuk dari segala sisi dia kemudian memperoleh tingkat paham terhadap agama ini. Tentu dengan proses. Taufik itu dengan usaha setelah dia meluangkan waktu mengorbankan tenaga dan yang lainnya lalu mendapatkan taufik sehingga paham tentang agama ini kebaikan itulah yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang terus dicari dan diinginkan oleh setiap yang namanya manusia tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan kebaikan siapapun mereka orang baik dan orang yang tidak baik semuanya berharap untuk dirinya kebaikan. Bahkan orang-orang jahat yang mereka berbuat jahat kepada orang lain ternyata pun untuk diri sendiri berusaha mencari kebaikan sesuai dengan tingkat pemahaman dia kebaikan tersebut. Namun ternyata kebaikan-kebaikan itu tidak semuanya murni atau tidak semuanya terwujud secara hakiki menjadi kebaikan baginya maka ada yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam untuk seorang itu dia betul-betul meraih satu kebaikan yang betul nilainya itu kebaikan bagi dirinya di dunia dan akan berakhir menjadi kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah kebaikan yang paling tinggi yang sebenarnya. Dan ini telah Allah janjikan melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang itu akan diberikan kepadanya kebaikan. Allah menghendaki seorang itu mendapatkan kebaikan. Namun ada syaratnya. Untuk mengukur bahwa kebaikan itu tidaklah sesuai dengan anggapan masing-masing akal manusia menganggap ini baik itu baik di sana ada syaratnya, ada ketentuannya. Kita pernah mendengar keterangan dari Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala tentang hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki terhadap seorang hamba itu kebaikan kebaikan yang sifatnya mencakup secara umum duniawiyah dan juga ukhrawiyah dengan ketentuan seorang itu faqih terhadap agamanya maka di sana untuk sampai pada tingkat faqih terhadap agama itu juga ada ketentuannya yang pertama, untuk fakih terhadap agama mengambil sumber ilmu yang akan menghantarkan dia fakih, paham tentang agamanya tersebut. Yang pertama sumbernya ialah dari Al-Quranul Karim, Kitabullah. Yang ini semua manusia yang mereka mengaku muslim sepakat tentunya ketika dia ingin berislam ya dengan Islam yang sesuai seorang yang berislam dengan Islam yang masih lurus fitrahnya dia akan mencari sumber Islam itu dari Al-Quran namun secara makna penjelasan dari Syekh Ubaid tersebut Hafizullah Ta'ala menunjukkan tidak semua orang yang telah berusaha menempuh talabul ilmi mencari ilmu dari sumber sumber Al-Qur'an itu lantas serta merta meraih kebaikan tersebut. Betapa banyaknya seorang itu bersandar kepada Al-Qur'an di dalam beramal. Ternyata sekian banyak mereka itu salah Ini yang pertama. Maka untuk bisa memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar, maka bimbingan para ulama agar seorang itu sampai pada tingkat meraih kebaikan di dalam mencari ilmunya melalui sumber Al-Quran maka tidak akan bisa sampai pada tingkat mengambil ilmu dari Al-Quran tersebut sebelum dia menggunakan As-Sunnah sebagai penghantarnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan As-Sunnah tufassiru Al-Quran sunnah itulah yang kemudian akan menjabarkan secara rinci apa yang dimaksud dan kemana arah dari bunyi setiap ayat di dalam Al-Quran tersebut. Sampai di sini pun ternyata tidak semua orang yang mereka telah berusaha mencurahkan sekian waktu perjalanannya dengan meyakini man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah yakin dengan hadis ini berjalan dia pergi menuntut ilmu menggali isi dari Al-Quran disertai didampingi dengan hadis pegangannya Quran hadis toh ternyata masih banyak orang itu dengan Al-Quran hadis itu terjerumus bukan mendapatkan kebaikan tapi berakhir dengan mendapatkan kebinasaan banyak contoh kaum khawarij mereka binasa di atas pengakuannya beramal mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan sekian kelompok juga yang ada di sekitar kita di tengah-tengah masyarakat kita banyak sehingga ternyata masih ada rahasia untuk seorang bisa meraih kebaikan dengan faqih terhadap agama itu yang sumbernya adalah dari Al-Quran dari As-Sunnah tidak bisa seorang itu sampai pada tingkatan memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar sebelum dia merujuk kepada orang-orang yang mereka telah direkomendasi di dalam mewujudkan menjalankan, menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang sampai kepada mereka as-sunnah yaitu mereka para as-sahabah as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in maka tiga perangkat ini yang kemudian menjadi modal utama untuk seorang itu berangkat setelah meyakini hadis yang kita sebutkan tadi Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan perjalanannya tersebut dia memperoleh atau jalan dia menuju al-jannah. Secara nas Hadis ini menjelaskan atau memberikan harapan kepada setiap orang yang mereka berusaha melangkahkan kaki untuk talabul ilmi diberikan janji untuk mudah baginya masuk dalam jannah. Namun ternyata itu tidak serta-merta. Masih harus ada ketentuan-ketentuan berikutnya yang harus dipenuhi untuk kemudian betul-betul usahanya ini sampai pada kenyataan sesuai apa yang diharapkan. Tolabul ilmi, belajar. Apa yang dipelajari? Al-Quran. Nah, sudah cukup? Belum. As-Sunnah. Sudah cukup? Belum. Pemahaman para salafus salih. Tiga inilah yang kemudian disebutkan secara makna. Ungkapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pembeda antara faqihnya ahlus sunnah antara berilmunya ahlus sunnah antara beragamanya ahlus sunnah dengan kaum dari kalangan ahlul bid'ah kuncinya ada pada mengukur bagaimana penerapan Al-Quran dan As-Sunnah dengan praktek yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Khonfillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yang kita ingat dari apa yang diuraikan oleh Syekh Ubaid Habibullah Ta'ala adalah dengan tiga perangkat ilmu ini diterapkan kemana? Lalu menjelaskan yang pertama diterapkan untuk seorang itu membangun prinsip dasar dari pelaksanaan terhadap Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para salafus salih tersebut dalam pondasi akidah. Akidahnya dibangun sesuai ilmu yang ada di dalam Al-Quran dengan penjelasan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Maka akidahnya akan selamat. Akidahnya akan lurus. Lurus. Hati manusia yang isinya di sana adalah ditanamkan padanya keyakinan akidah terkait dengan banyak hal yang harus diyakini dengan perkara-perkara gaib semuanya tidak ada yang bisa menghantarkan dia untuk meyakini sesuatu dari perkara gaib tersebut kecuali dari Al-Quran, As-Sunnah dan bagaimana pemahaman para, para salafus saleh. Terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Seorang tidak bisa membangun keyakinannya dengan benar kecuali ketika merujuk dari tiga sumber ini. Ketika tidak, ketika mereka membangun akidah, membangun keyakinan sudah mengambil dari Al-Quran tapi tidak merujuk kepada sunnah dan mengabaikan bagaimana para sahabat mereka memahaminya itu dengan gampang mereka membangun satu keyakinan keyakinannya menjadi prinsip untuk menjadi pedoman di dalam dia beragama sebagai contoh saya pernah ketemu seorang keturunan Arab berbicara tentang agama kita dengarkan Orang pertama cerita. Di tengah-tengah ceritanya dia menunjuk salah satu dinding itu. Dia bilang kenapa Lafat Allah itu di sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Ya kan? Orang itu kalau nempelkan Lafat Allah lafadul jalalah Allah, kemudian ada lafad Muhammad itu selalu ini di kanan, yang satu di kiri. Atau ada yang pernah lihat kebalik? Kata dia ini ada maknanya. Karena Allah itu dibaca Allahu. Hu itu apa artinya dalam bahasa Arab adalah domir. Dia orang Arab, jadi pede. Bahwasanya hu itu domir artinya huwa, dia. Sehingga maknanya Allah itu dia. Sebelah kanannya siapa itu? Muhammad. Dia yakini seperti itu. Sebatas melihat tempelan di dinding begitu, begini. Katanya Allah itu ya dia, Muhammad. Na'udzubillah. Keyakinan telah ditanamkan di dalam hatinya dengan proses yang sedemikian rupa. Nah, lalu dia bawakan dalil satu potong ayat, sepotong ayat. Yang satu lagi berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, diuraikan tentang alif lam mim. Apa artinya itu? Saya bilang tidak disebutkan tafsirannya, maknanya, artinya tidak disebutkan. Nah, ini rahasia yang kalian-kalian belajar seperti itu memang tidak bisa tahu. Orang-orang yang punya ilmu khusus yang tahu. Apa katanya? Alif ada maknanya, lam ada maknanya, ya. mim ada maknanya. Alif itu artinya i, iblis. Lam itu Allah, mim itu Muhammad. Jadi antara Allah dengan Muhammad itu ada iblis. Saya bilang dalam hati, Jangan-jangan ini iblisnya. La haula wala quwata illa billah. Ini kaum muslimin. Sebagian mereka berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan semacam ini. Dari proses mereka belajar menghabiskan waktu sehingga bisa menafsirnya seperti ini. Belajar. Duduk. Sebagian mereka duduk di pondok pesantren di samping pelajaran dari pondok pesantren yang mereka tekuni setiap hari, mereka juga ada privat-privat dengan guru-guru khusus. Tapi seperti ini hasilnya. Na'udzubillah. Ketika kita cermati bagaimana bimbingan ulama ahlu sunnah, urain dari Syekh Ubaid Allah Ta'ala, jelas ternyata membangun akidah itu harus dari Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jika tidak, maka itulah akibatnya. Apakah proses dia yang seperti itu telah menghabiskan waktu belajar, duduk, menghafal ayat, menghafal hadis, mempelajari kitab-kitab sekian banyak mendatangkan kebaikan? Dia yakini ayat yang disebutkan tadi seperti itu keyakinannya. Dia yakini tentang zat Allah itu adalah dia Muhammad dapatkan kebaikan sama sekali tidak. Jauh dari apa yang bagaimana para sahabat mereka memiliki keyakinan. Ini contoh dalam masalah keyakinan, akidah. Maka prinsip akidah sebagai modal utama seorang itu ketika mempelajari untuk menanamkan benih-benih apa yang harus diyakini. Belum lagi amalan-amalan hati, belum lagi ucapan-ucapan hati yang semuanya itu ada pergerakan aktivitas hati. Ada rasa takut, ada rasa harapan, ada rasa cinta. Semua itu terus bergerak. Kalau tidak ada pembimbingnya, gerakan-gerakan itu akan liar dan akan masuk kepada jalan-jalan yang semacam tadi. Maka tolabul ilmi akan menghantar seorang itu mendapatkan kebaikan jika dipenuhi, jika dijalani sesuai dengan apa yang dituntunkan prosesnya. Bukan sekedar talabul ilm. Bukankah orang-orang yang menjadi aktor intelektual terjadinya mereka apa namanya pengeboman bunuh diri itu dari proses belajar telah menghabiskan waktu sekian lama di pondok pesantren Namun kajian-kajian apa yang disebutkan pembeda oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ini betul-betul ketika kita menghayati disitulah anugerah besar ketika Allah berikan kita taufik kita diberikan jalan tolabul ilmi dan sampai pada kita petunjuk yang betul di dalam menuntut ilmu sehingga kita berharap semoga apa yang dijanjikan di dalam hadis tersebut kita bisa meraihnya dalam masalah akidah. Yang kedua dalam masalah ibadah juga sama. tapi banyak seorang itu ketika mempelajari sekian banyak dia beribadah sesuai dengan apa yang dia ketahui menjadi dasarnya. Sebagian mereka tidak bisa menemukan keyakinan di dalam membangun modal ibadahnya. Sekedar sekedar untuk mengenali apa itu niat tak bisa. Kita pernah sholat di satu masjid, sholat mas apa namanya uh, masbuk terlambat. Setelah meneruskan menyelesaikan rekat yang berikutnya datang orang pegang pundak ikut makmum begitu makmum dia takbir Allah nggak jadi bolak balik nggak jadi kita mau rokok nunggu ini takbir nggak jadi jadi akhirnya ini gimana saya rokok apa nungguin antum ini takbir nggak selesai selesai menemukan niat bagi mereka sulit sekedar menemukan niat Padahal sesuatu yang tidak perlu untuk dipikirkan secara rumit-rumit. Oh, niat itu sudah pasti orang itu kamu kalau berangkat tadi ke masjid atau perjalanan singgah ke masjid wudhu waktu siang hari terus mau apa? Harus dipikirkan saya ini sudah niat apa belum tadi? Diulang lagi. Ternyata sudah sampai takbir separuh Allah kejadi. Ya untuk menemukan niat padahal dia sudah belajar penampilannya penampilan orang yang keluar dari tempat pendidikan agama ya saking belajarnya untuk menemukan niat sulit belum lagi tata cara ibadah yang lainnya ini contoh karena memang rute di dalam menuntut ilmu sudah salah maka hasil yang diperoleh dari rute yang dia tempuh salah itu menjadikan dia pun memperoleh hasil yang salah. Naudzubillah ketika kita tidak diberikan taufik eh, ya, kita bersyukur kepada Allah. Bagi sebagian yang dulu pernah duduk mungkin pengalaman ya, kita duduk pernah apa belajar di pondok pesantren ini mempelajari kitab ini sampai kemudian mengetahui ilmu sesuai dengan pimpinan salafus saleh nikmat yang sangat besar sebagian mereka untuk menemukan tingkat hasil toharah susah meyakini sudah suci apa belum susah sampai sebagian mereka yang hulu itu masalah ibadah toharah sebagai awal ketika seorang hendak sholat ini awal modal awal sudah susah sehingga mereka rela untuk sampai terlambat sholat padahal dia wudhu sebelumnya masih lama sampai terlambat sholat gara-gara tidak menemukan taharah sesuai dengan keyakinan yang mantap sampai sebagian mereka itu lebih lagi daripada itu ketika mencuci pakaian tidak cukup ketika di ember itu direndam diangkat itu masih khawatir gak bersih sehingga harus mengalirkan air dari keran airnya langsung terbuang baru yakin ini suci terlalu rumit dalam masalah ibadah maka kita hayati bagaimana bimbingan ulama ahlu sunnah membangun ibadah dasarnya Al-Quran As-Sunnah fahmu salaful ummah bagaimana mereka mempraktekkan ibadah itu sudah itu yang dipelajari yang ketiga muamalah juga hal yang sama di dalam seorang membangun muamalah interaksi satu orang dengan yang lainnya juga dasarnya adalah Al-Quran As-Sunnah Fahmu Salaful Ummah karena tidak ada satupun dari segala aktivitas manusia untuk kebaikan kecuali sudah ada aturan-aturannya, bimbingan-bimbingannya. Sampai hal paling sepele yang dianggap itu semua orang bisa tahu, memutuskannya. Ini orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh merujuk kepada sunnah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika punya sesuatu untuk diberikan ke tetangganya dia ingin beri tetangga kebaikan ternyata tetangganya dua ini hanya satu apa kata Aisyah radallahu ta'ala kepada siapa aku akan berikan ini ila ayyihima uhdi untuk siapa aku berikan hadiah ini kalau orang sekarang nggak perlu tanya yang seperti ini, ya kan? Orang sekarang nggak perlu tanya. Hal sepele memutuskan si A atau si B tetangga dua ini. Tinggal kasih salah satunya. Tapi begitulah ternyata mengapa untuk seorang mengamalkan segala sesuatu dari kebaikan di dalam agama ini merujuk kepada salafus saleh karena memang seperti itu. Tidak ada mereka melakukan aktivitas kecuali merujuk kepada sunnah, kepada Rasul Sallallahu alaihi wa wasallam Ternyata ada bimbingannya Ila akrabihima minki baban Kasih kepada orang yang tetangga itu paling dekat Jarak pintunya dengan Ini sunnah Kita tidak melihat betapa ini hal yang remeh Sesuatu yang gampang Tapi nilai barokah di dalam itiba kepada sunnah karena ketika meskipun seorang ini memberi, ya jelas secara mungkin nalar ya yang dekat itu bisa. Tapi beda ketika dia hanya memutuskan atas inisiatifnya sendiri, pilih yang dekat saja. Mungkin karena kalau yang jauh dia nggak enak ngelewatin yang dekat. Atau karena yang dekat yang lebih banyak mengetahui tentang kondisi. Dia tahu kalau dia dapat rezeki, dia tahu kalau dia lagi ada makanan, itu yang pantas dikasih tapi tidak ada barokah ittiba sunnah sesuatu yang sepele tapi ketika dibangun dengan ittiba sunnah ini menjadi besar barokah maka jangan kita menganggap remeh segala sesuatu ketika sudah kita berusaha dan alhamdulillah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas yang ada ini untuk sampai pada tingkatan kita mempelajari Al-Quran sampai kepada kita bagaimana sunnah menjelaskannya sampai kepada kita bagaimana salafus soleh memahaminya maka ambil barokah ittiba as-sunnah dengan pemahaman mereka para salaful ummah ini nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat agung akidah, ibadah, muamalah itu diterapkan sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Fahmus Salaful Ummah maka kebaikan akan diraih Khanabillah rahimani wa rahimakumullah karena kita sudah tahu bahwasanya manusia itu tidaklah diciptakan melainkan ada tugas utama dan tugas inti pokok di dalam kehidupannya di dunia dengan fasilitas yang Allah telah berikan untuk beribadah. Kita ingat orang-orang Quraisy ketika mereka difasilitasi dengan keamanan, diberikan rutinitas untuk aman mereka dari gangguan yang sifatnya datang dari alam cuaca yang mereka dapat tidak musim panas ada musim dingin itu mereka bisa diberikan rutinitas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika musim panas dia pergi ke satu tempat sambil melakukan perdagangan menghindari madaratnya cuaca alam dia pergi dapat penghasilan ketika timbul muasad, uh, muncul cuaca musim dingin dia juga pergi ke tempat lain. Ini kan nikmat terjaga dari gangguan yang sifatnya datang dari alam sambil mendapati kecukupan maisha. Maka apa? Allah perintahkan, "Fal ya'budu rabb hadzal bait." Maka setelah itu wahai orang Quraisy, ibadahilah oleh kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai Ka'bah ini. Setelah apa? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Setelah kemudian mengetahui bahwasanya Allah penguasa Rabbnya Ka'bah ini yang telah memberikan mereka itu tercukupi dari rasa lapar dan terjaga dari rasa takut. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku untuk seluruh manusia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas dengan sekian banyaknya adalah untuk beribadah. Maka ibadah dengan berbagai macamnya yang akan dilakukan ibadah itu oleh perangkat-perangkat yang ada di dalam setiap diri manusia. Ibadah dilakukan dengan anggota badan, ibadah dilakukan dengan lisan, ibadah dilakukan dengan hati. Ini semuanya perangkat-perangkat yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menjalankan ibadah. Maka manusia itu setelah diberikan berbagai macam karunia, dia punya tugas mengelola Selain mengelola apa yang telah diberikan berupa kesempatan aman, tentram, kemudian fasilitas materi cukup, kemudian perangkatnya yang ada di dalam dirinya juga lengkap, anggota badan, lisannya, hatinya semuanya berjalan secara sempurna, maka tugasnya dia adalah mengelola mengelola semua potensi ini untuk kemudian dijadikan sebagai modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi dasarnya. Ulama telah membuatkan uraian yang mempermudah pelaksanaannya. Disebutkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya ibadah itu itu tadi dilakukan dengan anggota badan, dengan lisan, dengan hati yang meliputi ada ibadah yang hukumnya wajib maka dikerjakan mendapatkan ganjaran sebagai ibadah ada ibadah yang sifat hukumnya adalah sunnah dijalankan maka mendapatkan ganjaran meskipun ketika ditinggalkan hukum asalnya tidak mendapatkan dosa ada ibadah yang sifatnya makruh maka jangan dikerjakan sehingga dia mendapatkan ganjaran ini pemahaman yang betul kalau makruh itu untuk ditinggalkan kalau sunnah itu untuk dijalankan nah sebagian meyakini kalau makruh itu untuk dikerjakan kalau sunnah itu untuk ditinggalkan kenapa nggak dikerjakan anu hukumnya sunnah satunya lagi kenapa kamu kerjakan anu hukumnya makruh Loh, kalau makruh dikerjakan kalau sunnah ditinggalkan ya nggak dapat pahala nggak menjadi ibadah kalau sunnah dikerjakan dapat pahala jadi ibadah baik sunnah itu dilakukan dengan lisan berupa ucapan atau dengan anggota badan ataukah dengan hati juga sama makruh ada yang di sana haram ada yang mubah semua itu dikelola dengan perangkat anggota badannya tangan kaki mata ya semuanya telinga kemudian lisannya ucapan sekian banyak potensi bisa tergali dari lisannya hati juga sekian banyak kalau ini bisa dikelola diterapkan ini akan menjadi ibadah dan seluruh aktivitasnya itu akan mendatangkan barokah bagi dirinya, manfaat hasil yang sangat banyak ketika dia telah memiliki tadi dasarnya untuk menjalankan semua Alkitab was sunnah pemahaman salaful ummah. Khonafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yang penting untuk saya pribadi saling mengingatkan ialah ketika telah menemukan itu semua dan telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempuh meskipun dengan tahapan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang Allah berikan anugerah padanya cuma setidaknya ketika masing-masing berkecimpung di dalam jalur tersebut dimanapun posisinya maka ini sesuatu yang besar nilainya maka untuk jangan sampai terlewat modal ikhlas karena ikhlas ini ternyata yang akan menjadi kunci sampai atau tidaknya besar atau kecilnya nilai dari semua tadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas itu sesuatu yang mudah diucapkan dan sering didengarkan namun ketika seorang menghayati dan betul-betul mengoreksi diri dan berkaca kepada orang-orang terdahulu bagaimana mereka telah berjuang dan berkiprah itu akan menemukan betapa beratnya ikhlas karena ikhlas dituntut untuk setiap kali memulai menjalani di tengah-tengah diakhiri dan setiap kali memulai lagi terus itu harus ada dua syarat ikhlas dan itiba kalau itiba sudah ada standarnya di dalam hadis pemahaman salafus saleh ibadah salat itu begini bentuknya kalau sudah seperti itu maka itu sudah kategori itiba ada standarnya ketika dia sudah dalam proses mempelajari dan menemukan itulah yang didapati dari proses pembelajarannya dari sumber dalil-dalil di dalam Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salaful ummah sudah dia terapkan itu standar ittiba sunnah nah, sudah itu menjadi modal nanti sholat lagi seperti itu kerjakan tapi ikhlas tidak ada standarnya ketika seorang memulai baru memulai sudah sulit ikhlas itu jangankan kita orang-orang terdahulu disebutkan uh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ketika beliau melakukan satu kegiatan ya ketika berkhutbah di atas mimbar lalu merasa ada muncul ujub langsung berhenti ketika menulis satu tulisan rasa muncul ada ujuk langsung di robek tulisannya mengucapkan Allahumma inni bika min syarri nafsi ya Allah aku berlindung kepadamu dari jeleknya diriku ini ini beliau yang dikenal ilmunya tapi begitu memahami betapa memang jiwa itu tidak bisa dipungkiri. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsal ammaratun bisu. Aku tidak memungkiri diriku ini. Memang namanya hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada kejelekan. Jika ketika seorang itu berusaha menerapkan ikhlas, semakin dia mendalami makna ikhlas akan semakin menemukan betapa beratnya itu ikhlas dan semakin seorang itu merasa sudah ikhlas percaya diri bahwa dirinya sudah ikhlas justru dia sudah jauh dari bukan hanya ikhlas jauh dari memahami apa itu ikhlas apalagi ketika merasa bosan ketika dibahas ikhlas lagi ikhlas lagi setiap ustadz mungkin ketika datang menyampaikan ikhlas, ikhlas, ikhlas terus. Maka kita renungi bersama, ikhlas. Di saat memulai itu berat, menata niat. Dari setiap kegiatan yang disebutkan itu tadi, anggota badan dengan aktivitasnya yang wajibnya, yang mustahabnya, yang makruhnya, yang haramnya, yang mubahnya itu ketika dia terapkan semuanya koreksi motifnya apa dia meninggalkan yang haram motifnya apa dia menjalankan yang sunnah motifnya apa dia menjalankan ini itu semuanya anggota badan lisan juga demikian ada koreksi saya mengucapkan ini hukumnya wajib motifnya apa terus kan harus dikoreksi terus tidak ada standarnya standar baku tidak ada setiap aktivitas setiap gerak harus dikoreksi lagi, dikoreksi lagi. Di awal dikoreksi, ditata, di tengah-tengah dijaga dan sampai terakhir untuk bisa lulus. Ini ikhlas. Sehingga pantas kalau kita masing-masingnya untuk terus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya karena memang yang seperti ini penting untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Barangkali di dalam berbicara seperti ini juga bukan karena niatan ikhlas sehingga tidak ada nilainya. Mungkin yang mendengarkan begini duduk, ternyata di sana ikhlas lebih besar nilainya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Sejadi amalan itu kecil tapi nilainya besar insya Allah karena niatnya betul lulus. Amalannya besar, berkiprah sekian banyak nampaknya. Ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran niatnya hancur. Bukankah kita sudah diingatkan? Inna hadakum la ya'malu bi amali jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha Sungguh salah seorang di antara kalian itu sudah beramal benar-benar beramal, sudah melakukan kegiatan, sudah melakukan pekerjaan aktivitas. Yang mana aktivitas pekerjaan tersebut, kegiatan tersebut adalah kegiatannya ahlul jannah. Sampai tidak ada jarak kecuali jarak yang sangat dekat dengan jannah itu. Ternyata sudah ada catatan yang mendahuluinya. Dan ditutup dengan amalan ahlul nar dan masuk ke dalam an-nar waliyatubillah rahasia di balik itu sebutkan Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala bisa jadi seorang itu nampak zahiriahnya sudah aktivitasnya ibadah, ketaatan kepada Allah, amalan-amalan besar dia lakukan. Ia menuntut ilmu, ia ibadah, ia berdakwah, ia menulis, ia memperingatkan orang amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat. Tapi semuanya adalah kamuflase yang sifatnya lahiriah di batinnya kropos tidak ada niatan yang ikhlas sehingga Allah kemudian hukum dan ternyata di akhirnya apa yang ada di dalam batinnya itulah na'udzubillah perlu kita koreksi semuanya kita patut bisa merasa bersyukur ketika kita bisa punya andil ketika kita bisa mengikuti jalur ini tapi tadi dijaga ikhlas, jangan sampai ujung Juga dijaga ikhlas, jangan sampai hancur. Karena ikhlas ini akan menghancurkan ketika tidak dijaga kepada siapapun. Bukankah ayat lain asyrak talayah batanna amaluk? Itu kepada siapa? Ayat lain asyrak talayah batanna amaluk kepada siapa? Hah? Kepada Rasulullah SAW seorang yang paling mulia yang diberikan kepadanya risalah dipercayakan menyebarkan wahyu tapi diancam kalau seandainya betul-betul engkau berbuat syirik kepada Allah maka hancur musnah amalanmu beliau seorang yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban risalah ternyata akan bisa juga terancam ketika tidak ikhlas di dalam menjalankan itu semua jatuh kepada syirik hancur semuanya apalagi kita maka kita bersyukur tapi tetap juga diimbangi dengan koreksian untuk menghindari ujub untuk menghindari sum'ah menghindari riyah dan menata ikhlas karena ikhlas ini akan menjadi kunci sekali lagi suksesnya, keberhasilannya, dan keistiqomahannya. Secara realita kemudian kita bisa melihat sambil mengambil ibrah. Nah di antara bentuk tarbiyah yang bisa diperoleh oleh seorang adalah mengambil pelajaran dengan apa yang dia lihat. Orang-orang besar yang mereka berjalan di kancah dakwah yang nampak menjadi pemegang-pemegang bendera dakwah. Ternyata Allah tampakkan di sana satu dua terperosok masuk ke dalam satu lubang yang di situ menyelisih prinsip salafus saleh. Itu menjadi pelajaran untuk bisa diambil sebagai tarbiyah sisi lain selain dari apa yang kita kaji, yang kita hafal, yang kita koleksi dari berbagai macam nas. Ini pasti di sana ada sesuatu yang salah ketika proses-proses itu tidak menghantarkan kepada kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jebakan-jebakan syaitan dan yang paling mereka upayakan adalah menghilangkan nilai ikhlas karena ikhlas itulah yang menjadi penghalang utama untuk syaitan itu bisa menggoda manusia mari kita kaji sama-sama ikhlas agar kita bisa berusaha dengan apa yang kita lakukan aktivitas ini dan diberikan oleh Allah subhanahu wa taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiq kepada kita memberikan barokah kita bisa istiqamah dan terus berhasil sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala membawa bukti amalan ibadah yang kita kerjakan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Kalau ada yang betul itu Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kebenaran dan kalau ada yang keliru dan salah karena saya dengan segala keterbatasannya dan upaya-upaya syaitan yang tidak rela manusia berjalan di atas kebenaran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi alamin. Fadlullah habatakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.